jiwa itu bisa terpecah belah? Mengapa Gimana? mengapa jiwa itu bisa terpecah belah? Inti pertanyaan saya itu. Bisa? Terpecah belah. Jiwa itu terpecah bisa? belah. Jiwa bisa belah. Ah. Uh, penjelasannya itu jadi ketika saya kemarin ditugaskan di rumah sakit jiwa, saya itu banyak bertemu eh, orang-orang uh, sakit jiwa yang uh, saya itu tidak mengerti kenapa mereka itu bisa sakit jiwa. Kalau dari kalau saya e, sebenarnya saya sudah bertanya kepada e, dosen saya dari segi keilmuan medis. Jadi kenapa orang sakit jiwa itu karena mekanisme pertahanan jiwanya tidak baik atau buruk. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan mekanisme pertahanan jiwa yang baik? Jadi e, terhindar dari yang namanya gangguan jiwa. Karena jiwa jiwa itu begitu kompleks, begitu sulit ditebak tapi mengapa orang itu bisa sampai gangguan jiwa? Seperti itu. Uh, baik. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah akal. Kita bicara tentang dunia fikih dulu. Orang yang tidak berakal itu adalah tidak ada hitab, tidak ada kewajiban. Jadi kalau ada seorang terlahir dalam keadaan gila sampai mati itu, dia adalah ahli surga, enak. Jadilah orang gila. Enggak punya tanggung jawab sama sekali. Enggak punya kewajiban, enggak ada halal haram. Ini urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, tapi akalmu yang hidup itulah yang akan bakal ditanya nanti. Baik, akal. Ini bicara tentang hukum. Sehingga ada syarat syarat betaklif orang akan dianggap sebagai orang mukallaf, orang punya kewajiban kalau akalnya sehat. Orang gila tidak punya kewajiban. Ada hubungannya dengan akal semuanya. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut adalah pernah dengar berita tentang kebenaran Islam. Buluhud dakwah. Kalau tidak pernah dengar tentang berita Islam, maka dianggap seperti orang yang tidak pernah tidak punya akal, selamat dia. Sehingga kalau ada orang hidup di hutan belantara tidak pernah dengar Islam, biarpun dia nyembah berhala, maka dia mati dalam keadaan mati surga, masuk surga. Karena dia tidak pernah dengar Islam. Yang ketiga adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Kalau dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, buta dan tuli, maka dia ahli surga. Tapi kalau masih bisa melihat atau mendengar, masih bisa faham dengan akalnya. Ini kan bahasan akal dalam <clears throat> dunia syariat. Kemudian orang gila. Wal junun funun. Ini bicara tentang orang gila. <laughs> Orang gila itu pada dasarnya satu, ini akalnya enggak benar. Cuman sebab kegilaannya itu apa? Ada gila kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Sehingga yang ada adalah Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia seperti orang gila, majdub. Di dunia menjadi orang gila. Subhanallah. Bagaimana akan gila? Kalau Anda bilang ada gila, Anda melihat satu orang punya duit dibuang semua. Gila enggak dia? Duit kok dibuang-buang. Ya kan? Kamu gila. Coba, kalau ada orang gila masih senang duit itu diragukan kegilaannya. <laughs> Baik. Jadi, lah kalau orang sudah rindu kepada Allah, duit dunia ini, Ini tanda orang majdub. Makanya ada orang ngaku majdub kok ngelirik duit. Wah, ini bohong kan majdubnya. Ada orang-orang diambil dalam kerinduan kepada Allah swt. Dia sebetulnya secara akal adalah gila, cuman gilanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam pakai dasi ke sana kemari. Rumahnya dia tuh dulu tuh pengen jadi DPR nggak jadi. Gila ya. Ada enggak? <laughs> Gila. Sebabnya ini apa? Ah, Usana batas. Pengen jadi DPR nggak jadi. Naik pohon kelapa akhirnya. Coba. Nah, ini kenyataan ya. Nah ini jadi sebenarnya yang rusakkan ini hanya sebabnya macam-macam pada dasarnya nah, ini rusak. Nah kalau anda di rumah sakit jiwa nanti banyak pengobatan macam-macam dan sebagainya. Cara pengobatannya, terapinya, tentunya akan dilihat sebabnya apa dan sebagainya. Dan bentengnya sebetulnya selain semuanya itu ada bentengnya adalah menata hati. Kenapa kalau ada orang gila? Kalau ada orang gila, secara urusan dengan Allah nggak ada masalah dia. terus saja terapi yang sesungguhnya adalah bagaimana orang itu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gila lagi setelah itu. Kalau gila kepada Allah tidak dianggap sebagai gila yang sesungguhnya karena dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang gila itu kan hanya menjadi sampah di kalangan bangsa manusia. Tapi pada hakikatnya enggak dosa dia. Orang gila bunuh pun dalam hukum-hukum yang bukan hukum Islam pun dimaafkan karena dia gila. Sehingga kalau ada orang melakukan kejahatan yang dilihat pertama lagi dia sadar atau tidak sadar. Biarpun banyak yang sadar akhirnya datang ke dokter jiwa bi biar dia bebas dari hukuman dia katakan dia gila ini ada baik jadi masalah sebabnya semacam macam itu jadi dari dari akal akal dan hatinya itu yang yang yang rusak cara berpikirnya ya macam-macam sebabnya duitnya hilang stres sekarang kalau ada orang kenal Allah dia punya perusahaan 10 hancur kebakar dia ingat Allah, senyum semuanya milik Allah. Tinggal ucapkan inna lillahi wa inna stres. Gila pinggir jalan. Memang waktu gila nggak ada, ada ada hukuman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman jadi bahan tertawaan sebagian orang hartanya hilang. Ada lagi sampai bunuh diri. Itu gila lebih gila lagi. Orang bunuh diri itu dia puncak kegilaan biarpun katanya orang cerdas. Bagaimana orang cerdas kok gila? Hanya karena Pak nggak terlihat dia telanjang di pinggir jalan. Lah orang sehat tuh semuanya kalau berjalan di tengah jalan, di tengah di jalan pasti di pinggir, ya enggak? Kalau Anda berjalan motor di kiri atau di kanan? Kiri karena pengen selamat, karena nyawamu mahal. Makanya orang bunuh diri puncak kegilaan dia itu, membunuh diri. Makanya dalam syariat adalah neraka itu. Jadi sebabnya adalah apa? Hatinya itu yang tidak tertata. Kalau orang hatinya tentram, hilangnya harta, matinya anak, Oh, sekarang gara-gara gak menikah, jadi menikah aja stres gila. Rendah sekali. Itu kan orang yang gila, katanya dunia seluas daun kelor. Kata siapa itu? Dunia kok seluas daun kelor? Itu kan maksudnya ya gila, karena makanya itu adalah pepatah itu untuk menyebut orang gila. Ah, menikah kalau tidak dengan dia enggak. Enggak jadi nikahi nangis, stres, gila. Patah hati, trauma. Ya, nasib itu orang gila itu. Duduk dengan Buya sedikit dan yang trauma-trauma itu nanti. <laughs> Ini kita menemukan orang trauma, dan trauma. Sudah dikatakan tidak semua laki-laki sama. <laughs> Kok trauma nikah untuk punya keturunan yang baik. Nah. Bukan terapinya. Ini terapinya terapi kenal Allah. Paparkan tentang besarnya kekuasaan Allah. Kebahagiaan adalah bukan karena suamimu dia, kebahagiaan adalah Allah kirim kepadamu. Ini gara-gara aneh banyak orang stres gila minum baygon najib. Ya gila minum baygon. nggak ada pabrik baygon nggak pernah membuat baygon untuk diminum. Minum gila. Jadi hendaknya ibu jangan memandang gila yang di rumah sakit gila. Itu itu gila, gila selamat itu malahan yang itu. Ini orang gila-gila aneh-aneh itu. Itu mah gilanya gila yang tidak akan dihisap itu. Cuman sebab-sebab gila itu loh. Eh, jadi semuanya adalah karena batinnya yang tidak tentram. Ada orang gila pangkat, ada gila harta. Gila harta, subhanallah. Orang semakin kaya mestinya kan semakin enak hidupnya. Capek dia. Pergi sana nggak tidur malam semuanya ini rapat sini rapat situ sana. Mestinya semakin kaya kan enak, semakin nggak bisa ngaji. Dulu waktu fakir bisa ngaji. Giliran punya mobil, punya pembantu nggak bisa ngaji. Aneh. Gila dia sebetulnya. Mestinya kan yang ngangetin nasi sudah ada, yang nyiapin mobil dan baik. Kami tidak akan meninjau dengan gila-gila orang yang hilangnya akal karena stres ya, jadi PDBR lain-lain cerita itu. Kita akan bicara tentang bagaimana hati orang. Jadi bagaimana kalau dia bicara hati terbelah-belah maksudnya bagaimana orang menjadi gila itu? Karena hatinya yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan gila itu jangan dianggap hanya orang hilang akal itu. Kalau orang hilang akal ini ini binatang malah tidak dosa. Saya tidak nawakar asidik waktu melihat kalbu, melihat anjing, wa minkum ila waridha, semua dari manusia akan melewati jahanam. Lihat anjing nangis. Wahai anjing di sana. Di siratal mustaqim sana kalau aku selamat aku lebih bagus darimu. Tapi kalau di sana aku tidak selamat kau lebih bagus dariku. Allah. Ya kan? Binatang itu lebih nyantai. Gak ada binatang dihisap lalu masuk neraka tuh gak ada. Ini kita, ini punya akal perilaku ini dihisap. Jadi keten, kenal Allah, hati ketentraman batin. Sehingga sampai bahasa mereka ketentraman batin. Tentram batin tidak akan tentram kecuali dengan dat yang maha kuasa untuk menentramkan batin seseorang. Sehingga banyak istighfar kembali kepada Allah. Enggak akan stres, enggak akan gila. Kalaupun gila adalah gila mulia, gilanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu cinta, semakin cinta kepada Allah. Majidub. Itu pun masih digelari seperti orang gila. Karena urusannya kepada Allah. Sehingga dengan manusia tidak dolim dia agak sedang dunia dan sebagainya. Dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Tapi tetap pangkat tinggi adalah sadar dengan Allah, sadar dengan manusia. Contohnya siapa? Orang paling mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah majtub. Nabi Muhammad sadar dengan Allah baik, dengan manusia baik. Dan gila itu ada tingkatannya macam-macam. Itu kan hanya orang pengurus rumah sakit gila yang dipikir hanya itu. Gila itu macam-macam contoh. Anak durhaka sama ibunya tuh gila. Ibunya nyusui dari dulu kok nggak ngerti bekti ini. Gila kamu tuh, gitu. Yang nyusui kamu coba bayangkan nusui melahirkanmu, ngerawatmu dan sebagainya. Kok kok betak bentak Gila kamu. Biarpun katanya kamu cerdas ranking satu, IP-nya adalah kamlaut atau gimana. Gila kamu kan gitu. Jadi kita harus melacak kegilaan itu adalah di saat tidak ada kesadaran akalnya itu. Dan karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat apa apa untuk kembali adalah dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hilangkan dari segala kesusahan, enggak akan stres. Kalau mau jadi pejabat adalah karena Allah Subhanahu wa taala mencari kekayaan. Karena Allah Subhanahu wa taala di saat hilangnya kekayaan tidak akan berubah menjadi orang-orang stres, orang-orang gila.